tauhid yang diserukan oleh seluruh para rasul dan diturunkan oleh seluruh kitab-kitab suci yang pernah turun maka dia mengandung dua hal yang pertama tauhidun fil ma'rifati wal isbat tauhid di dalam kaitan dengan pengertian tentang Allah dan penetapan tentang hak-hak Allah yang kemudian kedua adalah wa tauhidun fi talabi wal qasd. Yang kedua adalah tauhid yang berkaitan dengan tuntutan kewajiban kita kepada Allah yaitu hendaknya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara sekalian, dua macam tauhid ini yang kemudian dirinci oleh banyak para ulama salafus saleh berdasarkan istiqra' berdasarkan suatu apa ini eh, kajian-kajian eh, yang mereka lakukan secara mendalam dari Al-Quran dan Sunnah yang diantaranya disebutkan Imam al bayhaqi dan dikumpulkan dalam satu kitab oleh Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Mahsan Al-Abbad tentang bagaimana para ulama salafus saleh menetapkan tiga bagian daripada tauhid yang disebutkan Al Qayyim dalam dua bagian tadi itu yaitu tauhid rububiyah tauhid al-asma wa sifat dan tauhid al-uluhiyah ketiga tauhid ini diringkas oleh Allah di dalam surat Maryam ayat 65 ketiga macam tauhid ini dia diringkas oleh Allah dalam ayat 65 eh, dari surat Maryam A'udzubillahi minasyaitonirrajim Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu Dalam ayat itu Allah menjelaskan tentang dirinya sendiri. Dialah Allah yang harus kita pahami secara utuh, tidak parsial. Makanya kalau dikatakan Tuhan, dia belum tentu Allah. Kalau Allah pasti Tuhan. Makanya kita jangan ikut-ikutan ikut orang-orang yang awam tentang tauhid. Ya, yang menyatakan Tuhan kita. Pertanyaan siapa Tuhan kamu? Apakah sama Tuhan kita dengan Tuhannya orang Kristen? Apakah sama Tuhan kita dengan Tuhannya orang Yahudi? Apalagi dengan Tuhan-Tuhannya agama-agama buatan manusia itu. Ya, jelas berbeda. Karena kalau kita lihat dalam keyakinan mereka, Tuhan-Tuhan mereka itu klasifikasinya kemudian apa ini eh, keterangannya mau segala hal yang menggambarkan tentang Tuhan mereka itu tidak sama dengan Allah kita dan perlu diketahui bahwa kita tidak mungkin mengetahui tentang Allah kalau hanya dasarnya cuma akal. Kenapa? Karena Allah tidak terbatas dan tidak mungkin terlihat di dunia ini. Makanya kalau ada orang mengaku bisa melihat Allah, dia pembohong. Nah, Rasulullah SAW ditanya oleh oleh sahabat Aisyah radhiyallahu ketika diberangkatkan sampai Sidratul Muntaha. Apakah engkau melihat Allah? Maka Rasul mengatakan nurun an an-narahu. Cahaya bagaimana aku melihatnya. Maksimal keyakinan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas bahwa kemudian dia melihat Allah dengan mata hatinya. Karena kalau manusia ini diperkenankan melihat Allah di dunia ini, maka tidak ada seorang pun yang akan ingkar kepada Allah. Justru letak dunia itu untuk apa? Untuk ujian. Nah, makanya dasarnya kita kepada Allah dasarnya apa? Keyakinan. Tetapi keyakinan harus didasarkan kepada dua hal. Yaitu ayat Al-Qur'aniyah, ayat-ayat yang Allah turunkan kepada kita yang menjelaskan tentang dirinya atau ayat-ayat yang merupakan semua bentuk ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini yang bisa kita lihat, bisa kita dalami, bisa kita teliti. Kita bisa lakukan eksperimen, untuk sampai kesimpulan, oh Allah itu ada, Tuhan yang menciptakan semua ini ada. Tetapi siapa dia? Tidak mungkin akal itu akan bisa mencapai. Sampai Allah sendiri yang memberitahukan kepada kita. Bukan begitu. Makanya upaya manusia sepanjang masa yang kemudian terutama dilakukan oleh kaum filosof. Filosof itu adalah mereka yang menggunakan logika akal untuk mencari Tuhan, maka mereka membuat ilmu namanya filsafat. Dimaksudkan untuk mencapai Tuhan yang mereka ingin, ingin apa? Ingin raih itu. Ternyata dengan kemampuan dan upaya mereka selama ini tidak bisa mencapai kecuali kesimpulan hanya satu. Tuhan itu ada. Siapa dia? Tidak bisa dijelaskan oleh mereka. Kenapa? La tudrikuhul absar. Wa huwa yudrikul absar. Allah tidak bisa dia apa? Dipandang dengan mata manusia itu. Tapi Allah mah tahu tentang apa? Tentang manusia. Makanya tidak mungkin kita mencapai itu kecuali dengan Allah menjelaskan tentang dirinya, maka diutusnya para rasul. Sebelum diutusnya para rasul apa? Kita diberikan akal untuk menangkap apa yang dibawa oleh para rasul itu rusulan mubashirina wa mundhirina lialla yakuna linnasi 'ala Allah hujjatun ba'da rusul. Ya. Allah mengutus para rasulnya memberitahukan ini perintah Allah yang baik kamu harus kerjakan, ini larangan Allah yang tidak baik kalian harus tinggalkan. Supaya enggak ada alasan, oh dulu saya enggak tahu. Oh saya dulu sibuk. Enggak pernah bertanya, enggak pernah belajar. Subhanallah. Ini ada orang-orang Islam kemarin saya ngisi pelatihan. Udah tua-tua tidak ada di bawah 40, di atas 40 semuanya. Ternyata semuanya wudhunya salah. Ya apa itu? Cara mandinya nggak bener. Tayamum nggak tahu. Cuk, gimana salatnya coba? Ini berkaitan dengan perintah Allah. Kenapa? Selama ini tenggelam dengan dunianya. Hanya ngurusin apa? Perutnya. Hanya cuma cari sesuap nasi itu. Masya Allah. Betapa rugi orang-orang seperti itu kan? Nah karenanya kita jangan seperti itu. Kita harus menyadari arti hidup ini Anda adalah untuk diuji oleh Allah sehingga apakah Anda benar taat sama Allah atau tidak. Makanya kewajiban yang pertama kali bagaimana Anda mengenal Allah. Itulah hakikat tauhid. Kalau Anda mengenal Allah betul, maka hidup Anda akan mengarah ke arah Allah. Hidup Anda untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Menghindari semua dilarang oleh Allah. Dan kenapa manusia kemudian ada yang korupsi, ada yang kemudian selingkuh, ada yang melakukan apa pelanggaran-pelanggaran Sampai kepada syirik-syirik yang begitu banyak disebabkan mereka tidak mengenal Allah. Kalau mereka kenal Allah tidak akan terjadi seperti itu. Makanya di disinilah pentingnya dasar daripada tauhid. Makanya sebaik apa undang-undang buatan manusia, sebaik apapun aturan-aturan buatan manusia, tetap pasti akan ada celah untuk penyimpangan. Dan tidak ada perbuatan bikinan manusia yang perfect. Tidak ada. Pasti ada pelanggaran. Pasti ada sisi kelemahannya. Makanya ada pengacara. Ya. Untuk melihat gimana sisi kelemahannya itu. Makanya kemudian ada upaya-upaya penyimpangan. Nah, begitulah yang dibuat oleh manusia. Karena itu sekalian harus kita kembalikan ke arah Allah. Kalau bangsa ini mau benar, ya, yang pertama kali harus diperbaiki adalah mental-mental masyarakatnya. Yang harus dikembalikan ke arah Allah. Sehingga dia tahu misi apa dia hidup ini. Dan untuk apa dia memiliki kekayaan seperti itu. Untuk apa ilmu yang dia peroleh sekian lama dia belajar. Kalau dia kenal Allah, semuanya akan diarahkan untuk Allah. Dalam rangka mencari ridha Allah, untuk mencapai sesuatu yang terbaik Baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Jadi kita jangan bicara masalah akhirat dulu. Seringkali orang Islam itu kalau bicara Islam, surga, akhirat. Itu masih lama, ini di dunia dulu. Anda pasti akan mendapatkan kenikmatan hidup. Anda pasti mendapatkan jaminan dari Allah. Kalau Anda tengah kepada Allah di dunia, apalagi nanti di akhirat. Karena nyasa sekalian, inilah yang harus kita kembalikan ya, pengertian kita apa dan kedekatan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat apa yang dijelaskan dalam ayat itu. Ini menunjukkan apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa seluruh para rasul dan seluruh kitab-kitab itu menjelaskan kedudukan tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya tidak ada satupun ayat di dalam Bible yang menyatakan satu pernyataan yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam menyatakan saya ini Allah sembahlah saya. Tidak Yang ada adalah omongan-omongan manusia semua yang ditempelkan atau yang kemudian apa? di, di apa? dimasukkan, disisipkan untuk kemudian mereka menyembah atau menuhankan Yesus itu. Nah, karena itu saudara sekalian, Allah menyebutkan tiga hal ini yang harus Anda pahami tentang Allah. Kalau ini tidak dipahami secara benar, akan terjadi penyimpangan dalam hidup. Ya, ini penting sekali. Makanya jangan tuh kalau salah memahami nanti payah itu. Dan saya akan sebutkan di mana letak penyimpangan banyak orang itu. Rabbus samawati wal Wa ma bainahuma. Ya, perhatikan ini. Allah adalah Rabb. Rabb ini intinya ada tiga. Rabb ini intinya ada tiga. Yaitu apa? Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Ya. Kalau dikatakan Allah yang memiliki langit, bumi dan yang seisinya. Termasuk antum enggak? Hah? Termasuk kita semuanya. Allah yang memiliki, Allah yang menciptakan. Dia pula yang memiliki, dia pula yang mengatur. Inilah yang disebut dengan tauhid rububiyah. Pada bagian ini saja ya, pada bagian ini saja ternyata masih banyak yang apa terjadi penyimpangan. Makanya jangan sampai salah memahami tauhid rububiyah ini. Kalau kita meyakini Allah sebagai pencipta yang menciptakan kita, harusnya kan jasa Allah kepada kita kan besar. Ya, kalau perusahaan memberikan Anda satu pekerjaan dan karena itu mereka membayar gaji setiap bulan, Anda loyal kepada perusahaan itu. 8 jam bekerja dengan sungguh-sungguh, kemudian mengharapkan prestasi-prestasi meningkat sehingga dapat bonus, dapat tambahan-tambahan. Ya, baru seberapa sih gajinya? Tapi Allah yang menciptakan kita semuanya. Ternyata bukan kita membalas kepada Allah. Dengan kita taat kepadanya. Justru kebanyakan manusia malah menggunakan kenikmatan ini untuk maksiat. Subhanallah itu. Jahat gak manusia ini? Jahat gak kira-kira manusia ini? Dia diberikan mata untuk memandang sesuatu yang diridhai oleh Allah. Itu kan nikmat Allah. Anda akan tahu artinya mata kalau kemudian udah apa? Udah buta atau kemudian apa? Mengalami suatu kecelakaan, naudzubillah dalik. Akan tahu namanya apa? Begitu pula nikmat-nikmat yang lainnya. Begini banyak nikmat ini ternyata oleh manusia lebih banyak digunakan untuk maksiat kepada Allah. Ya harusnya digunakan untuk apa? Untuk taat kepada Allah. Makanya Hasan al-Basri mengatakan, Demi Allah, aku tanamkan di dalam diriku tidak akan kugunakan mataku kecuali dalam hal yang diridhai oleh Allah. Tidak akan kugunakan telingaku kecuali yang diridhai oleh Allah. Tidak akan gunakan tanganku kecuali aku pertanyakan apakah ini diridhai oleh Allah atau tidak. Selalu begitu di dalam menggunakan nikmat-nikmat Allah ini. Termasuk nikmat istri, nikmat anak, nikmat semuanya yang Allah berikan kepada kita. Jangan sekali-kali digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Nah, kalau kita paham ini, maka otomatis harusnya apa? Dari sini saja kita sudah mendekatkan diri kepada Allah, mengucapkan syukur kepada Allah. Tetapi yang terjadi adalah pengingkaran-pengingkaran manusia. Makanya kalau kita lihat tingkat kemaksiatan dan tingkat ketaatan, mana yang lebih banyak? Hah? Masjid nggak banyak, tapi tempat-tempat maksiat tuh kalau goyang dompet, yang datang juta puluhan ribu, ratusan ribu. Ya. Kalau pengajian ya maksimal seribu, seribu sekian ya. Nah karena itu sekalian ini yang harus kita sadari. Allah yang menciptakan kita. Dia pula yang memiliki. Kalau anda merasa diciptakan oleh Allah, maka anda sebenarnya milik Allah. Tetapi seringkali manusia dia sendiri merasa memiliki dirinya. Maka dia sepertinya berhak menggunakan untuk apa saja. Sepertinya dia bebas menggunakan itu. Tidak. Kamu terikat karena karena kamu bukan milik kamu. Kamu adalah milik milik Allah SWT. Nah, disinilah Anda akan tahu betapa kesalahan mereka yang membagi tauhid dalam kaitan terpisah tauhid mulkiyah. Ya, ada sebagian umat Islam terutama pendapat ini atau pandangan ini dipelopori oleh Abu Al-Maududi rahimahullah yang menekankan pada sisi tauhid al-mulkiyah yang kemudian diikuti oleh sebagian gerakan Islam di Indonesia. Dan itu dikoreksi oleh para ulama karena tauhid mulkiyah tidak dikenal di kalangan para ulama salaf dalam posisi yang tersendiri. Tetapi dia adalah merupakan bagian daripada tauhid rububiyah. Jadi tauhid mulkiyah masuk dalam tauhid apa? Rububiyah. Sehingga dia tidak merupakan satu bagian yang terpisah sendiri. Maka seluruh ayat-ayat yang berkaitan dengan tauhid mulkiyah dia masuk di dalam tauhid rububiyah apabila dia bersifat berita. Tetapi apabila dia bersifat perintah, maka dia masuk dalam kategori tauhid apa? uluhiyah. Jadi tidak perlu untuk dia berdiri sendiri. Dia merupakan bagian daripada apa? Tauhid apa? Rububiyah. Nah, kalau kita merasa dimiliki oleh Allah, ya, maka tidak boleh kita melarikan dari Allah. Sama seorang seorang budak, budak itu kan di, diibaratkan seperti barang, dia dimiliki oleh pemiliknya. Bisa diperjualbelikan karena dia ibarat barang. Makanya seburuk-buruk budak kata Rasulullah SAW yang al-abiq, melarikan diri daripada tuannya. Sebagaimana kita ini sudah menyatakan hamba Allah. Kalau hamba Allah itu berarti tidak sebebas seperti orang yang yang menyatakan dirinya bebas itu kan, dia terikat dengan aturan-aturan Allah. Dan itu kemuliaan yang paling besar. Makanya Rasulullah SAW ditawari untuk menjadi malik, jadi raja. Tidak mau dia. Ditawari untuk memilih berbagai macam jabatan. Tidak mau dia. Dia hanya memilih hamba Allah. Di dalam riwayat As-Sunan, termasuk riwayat Imam Ahmad rahimahullah, Rasulullah SAW ditanya, di, apa, di, di, oleh orang, dia katakan, ya, ya Rasulullah, ya Sayyiduna, ya Sayyiduna Ibni Sayyidina. Rasulullah dipanggil Sayyidina. Ya, ya Sayyiduna Ibni Sayyidina. Maka Rasulullah mengatakan dalam satu riwayat, As-Sayyidu Allah. Sayyid itu artinya apa? Tuan. Wahai Tuhan kami, anak. Apa? Tuhan kami. Rasul mengatakan yang namanya Tuhan itu hanya Allah. Satu riwayat. Riwayat yang lain menyebutkan ketika dipanggil ya Sayyidina Ibn Sayyidina, ya khairana Ibn khairina. Ya, ya Sayyidina Ibn Sayyidina, ya khairana Ibn khairina. Kemudian Rasulullah menjawab, "La yastahwiyanakumus syaitan. Innama ana Abdullah wa Rasul." Jangan kalian mau ditarik oleh setan ke jalan yang tidak benar. Saya hanyalah hamba Allah. Ya, ini makna Abdullah wa rasulih. Hanya saya adalah hamba Allah dan dan rasulnya. Makanya menyebut sayyid kepada nabi itu saja dilarang oleh nabi. Tapi apa yang terjadi dengan umat manusia? Hampir rata-rata kita temukan menyebutkan nama sayyiduna, sayyiduna, sayyiduna. Dan kalau ada hadis dan mereka itu memahami salah, Rasulullah menyebutkan sebagai berita, bukan sebagai perintah, bukan sebagai ajaran. Rasul mengatakan, Ana sayyidu di Adam wala fakhr. Saya adalah merupakan anak Adam yang terbaik. Ini sifatnya apa? Berita, bukan perintah. Sementara ketika orang itu melaksanakan ucapan sayyiduna, langsung ditegur oleh Rasulullah SAW. Rasul tidak mau. Begitulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi apa terjadi dengan umatnya? Rata-rata mereka kemudian melanggar itu. Melanggar larangan Rasulullah sendiri. ini makna Abdullah wa Rasul. Sesungguhnya saya adalah hamba Allah dan Rasulnya. Makanya Rasulullah SAW bangga untuk menjadi hamba Allah. Dan itu adalah sebaik-baik kehormatan. Kenapa? Menisbatkan diri kepada Allah. Ya, kalau seorang anak menisbatkan kepada bapaknya, kadang dia bangga, oh saya anaknya jenderal ini, oh saya anaknya pejabat itu, dia bangga ketika menisbatkan dirinya kepada orang tuanya. Nah bagaimana kalau kita menisbatkan kepada Allah, hamba Allah. Itu adalah setinggi-tinggi apa posisi sebetulnya. Tetapi manusia seringkali apa? Menyatakan hamba Allah, hakikatnya dia adalah menjadi apa? Hamba nah hawa nafsunya. Ya, hamba apa? Hawa nafsunya makanya makanya Ibnu Taimiyah menyebutkan al-asiru man asarahu hawa. Yang orang dipenjarakan itu hakikatnya adalah yang sudah dipenjarakan oleh hawa nafsunya. Itulah yang Allah ingatkan afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kamu lihat banyak orang yang menuhankan hawa nafsunya? Kalau sudah orang itu berpaling dari Allah, maka pasti dia memalingkan apa? menjadikan hawa nafsu yang menjadi tuhannya. Makanya Allah katakan apa? Wa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Kalau orang sudah melampaui batas, sudah jauh dari Allah, kemudian hidupnya hanya untuk dunia saja. Ya, pikirannya dunia. Perilakunya hanya untuk dunia, interaksinya untuk dunia terus. Orang ini mau kemana? Fa innal jahim hiyal ma'wa. Tempatnya adalah neraka jahim. Nauzubillah min Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa Fa innal jannata hiyal ma'wa. Tetapi sebaliknya, ketika orang itu mempunyai rasa takut kepada Allah, maka berarti seluruh pikirannya, omongannya, perbuatannya diarahkan di dalam rangka untuk meridai diridai oleh Allah SWT. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Hawa nafsunya dia tekan untuk dicocokkan dengan syariat Allah. Perhatikan, tidak ada sesuatu yang dilarang oleh Allah kecuali Allah ganti yang lebih baik. Allah melarang perzinahan, dikasih jalan keluarnya apa? Perkawinan. Allah melarang yang haram, dikasih apa yang yang halal. Begitu seterusnya. Tidak ada sesuatu yang haram dan itu jumlahnya sedikit dibanding dengan yang dihalalkan. Kenapa kemudian manusia mengejar yang haram-haram itu? Nah, inilah kenapa faktor hawa, hawa nafsu. Faktor hawa, hawa nafsu. Ya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka tempatnya adalah surga ma'wa itu. Ini yang kita ingin capai kan? Nah, bagaimana kita menekan hawa nafsu ini kita cocokkan dengan syariat Allah. Inilah pentingnya kesadaran yang terus-menerus. Kenapa? Karena hawa nafsu ini namanya hawa. Hawa itu artinya cenderung, mering, maunya kepada yang nggak benar. Ya, Hawa yahwi sesuatu yang selalu apa? Maunya apa? Miring. Maunya nggak benar. Itu kita tekan supaya kita cocok dengan syariat Allah. Kenapa? Kalau kita kenal sama Allah. Apalagi kita merasa dimiliki oleh oleh Allah. Yang ketiga, mudabbir. Dia yang mengatur. Bukan kita yang ngatur. Makanya rata-rata orang yang berat menerima Allah, dia menjadi orang yang sombong. Tapi kalau orang itu hilang di dalam dirinya rasa sombong, maka dia akan taat kepada Allah. Dia akan menjadi hamba kepada Allah. Dia menjadi orang yang tunduk patuh kepada aturan Allah. Inilah yang namanya mudabbir. Perhatikan. Wassalam. Allah menyebutkan syara'alakum minad dini ma wasa bihi nuha waladhi auhayna ilaika wa ma wasayna bi ibrahim wa musa wa isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi Allah yang memberikan syariat, bukan manusia yang bikin syariat sendiri. Makanya ketetapan syariat ini adalah hanya milik Allah. Inil hukmu illa lillah. Makanya yang berhak untuk membuat aturan, untuk mengatur manusia, karena manusia adalah milik Allah, yang berhak mengatur adalah Allah. Dan itu dalam kehidupan manusia seperti itu. Anda kalau punya rumah, mau nggak diatur sama orang lain? Tidak mau. Kalau umpama Anda punya rumah, Tiba-tiba kawan kita datang, eh kursinya jangan begini dong, begini berbuatnya. Oh, ngamuk kita, uang rumah kita kok dia mengatur. Ya kan? Nah bagaimana dengan Allah yang memberikan semua isi dunia ini? Dengan kita ciptakan di dalamnya, dan seharusnya kita mengikuti aturan Allah, tetapi apa yang terjadi? Anggota-anggota legislatif membuat aturan-aturan yang kemudian menurut maunya mereka sendiri. Itu bahaya betul itu. Menjadi anggota DPR itu bahaya betul. Kalau sampai dia setuju atau kemudian menetapkan sesuatu aturan hukum bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Berarti saat itu dia telah menjadi pesaing bagi Allah. Itu namanya syirik. Itu namanya musyrik. Termasuk di dalam masalah hukum. Begitu pula hal-hal yang menjadi pekerjaan Allah. Mencipta, memberikan rezeki, mematikan, menghidupkan, itu semua ketetapan Allah. Menetapkan jodoh, memberikan sesuatu yang menjadi hak prerogatif Allah. Kenapa manusia memberi memperhatikan merhatikan betul hak prerogatif presiden? Oh, kalau merubah meresapel kabinet itu adalah hak prerogatif presiden. Tidak ada seorang pun yang berhak untuk mencampur tangani. Ya, tapi kemudian hak Allah kenapa kamu campur tangani? Apa kemudian presiden lebih hebat daripada Allah? Tidak. Nah, ini seringkali manusia lalai kepada hak Allah ini. Makanya kewajiban yang pertama kali bagi kita untuk kita tegakkan tegakkan hak Allah. Dan jangan diharap kalau seseorang tidak menegakkan hak Allah, untuk dia kemudian akan menegakkan hak manusia. Pasti akan terjadi apa? Penyimpangan. Ya. Makanya kalau orang itu menegakkan hak Allah, kewajiban Allah baginya untuk memberikan surga. Ya. Nah sekarang ini bagaimana hak Allah? Di mana-mana dilecehkan. Di mana-mana dilanggar. Hak Allah itu. Ini harus kita kembalikan. Ini dalam posisi apa? Tauhid rububiyah. Baru kita mendeteksi sekian banyak yang menjadi pekerjaan Allah yang harusnya kita yakini sebagai hak mutlak Allah, hak prerogatif Allah. Tetapi ini sekarang sudah kemudian apa? dilakukan oleh manusia dalam bentuk-bentuk yang lain. Ya. Nah, sekalian, Kenapa kemudian pelukis itu dianggap menyaingi Allah? Ya? Karena dia membuat ciptaan-ciptaan sepertinya sedang apa? bersaingin dengan Allah. Berbeda dengan apa? Kalau fotografi itu dia hanya sifatnya menangkap saja. Ya? Kamera dia hanya sifatnya menangkap. Tapi kalau sudah apa? Membuat itu dia akan menunjukkan kehebatannya sama siapa? Sama yang melukis, bukan? Makanya seorang Effendi. Apa dia namanya? Avandi dengan orang-orang lain kan lain. Kenapa? Karena kehebatan lukisannya. Yang hebat siapa? Yang ngelukis. Padahal Allah punya sifat namanya apa? Al-Musawwir. Ketika seorang sudah begitu menghargai seorang pelukis, sehingga lukisannya dihias dengan harga miliaran, tetapi apa yang menjadi ciptaan Allah tidak dihargai seperti itu. Bukan? Perhatikan, mereka yang menghargai lukisan-lukisan itu Rata-rata mereka tidak menghargai Allah di dalam keindahan ciptaannya, di dalam dirinya sendiri. Maka dia perlu untuk melukis dirinya sendiri kepada orang lain, lewat orang lain. Subhanallah. Ya. Nah, kita jangan menyaingi Allah. Makanya Rasulullah mengatakan la'anallahul musawwirin. Baik itu pelukis atau kemudian membuat patung-patung yang sepertinya dia sedang menyaingi Allah. Ini yang tidak boleh. Makanya jangan kali-kali menyaingkan. Termasuk masalah posisi, jabatan, kedudukan, kekuasaan, kerajaan. Jangan kamu menempatkan diri seperti ini, seorang yang punya kekuasaan tidak terbatas. Oh, saya penguasa tidak terbatas. bilang dari kamu adalah hamba Allah. Ya. Di mana-mana kamu bawa kotoran, kalau kamu mati jadi bangke, Apa yang kamu bangke banggakan? Tidak dibanggakan. Yang menjadi raja di raja, adalah Allah SWT. Makanya kekuasaan yang kita miliki harus kita gunakan untuk mendukung apa ajaran Allah. Harusnya begitu. Nah sekarang ini terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam bagian-bagian tauhid rububiyah ini. Ini yang tidak boleh terjadi dengan kita. Ini sekalian bagian pertama daripada tauhid rububiyah. Dalam kaitan ini, Anda akan temukan sejumlah ayat yang menunjukkan keyakinan orang-orang musyrik terhadap tauhid ini. Jadi orang musyrik meyakini adanya tauhid apa? Rububiyah ini. Coba kita lihat di dalam surat Fatir ayat 13. Surat Fatir ayat 13. Surat yang ke-35 Ini pernyataan Allah. Yulijul laila fin nahari wa yulijul nahara fil laili wa sakhara syamsa wal qamar. Kullu yajri li ajalin musamma. Allah rabbukum lahul mulk walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Ya. Kemudian in tad'uhum la yasma'u du'akum ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد coba dibaca terjemahnya itu ketemu biar dibaca yang keras Hah? Iya, 13, 14, 15 ribu. Ya, itu masih suatu penekanan terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada surat Yunus itu Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaum musyrikin. Yunus ayat 31 sampai 32. Yunus 31 sampai 32. sebentar ya katanya baru istirahat jadi Allah memerintahkan kepada Muhammad untuk mempertanyakan kepada kaum kufar yang mereka menyembah para berhalanya itu patung-patungnya itu siapa memberikan rezeki siapa memberikan memiliki pendengaran penglihatan yang mengeluarkan hidup dari yang mati yang mengeluarkan yang mati daripada hidup dan mengatur seluruh urusan mereka pun mengatakan Allah. Artinya apa? Orang musyrikin yang kemudian ditetapkan mereka sebagai ahli nar, hakikatnya mereka adalah orang-orang yang yakin kepada Allah. Bukan? Tetapi apa yang terjadi dengan mereka? Perilaku mereka banyak bertentangan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu pula di dalam surat Al-Mu'minun, surat Al-Mu'minun ayat 84 Baca sambil 90 ayat 90. Jadi pernyataan itu hanya tidak cukup. Ketika orang mengatakan Allah, tetapi kemudian kenyataannya bertentangan dengan aturan Allah. Itulah yang dilakukan oleh kaum kufar di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita sudah mengenal Allah sebagai yang mencipta, memiliki dan mengatur, berarti kita siap untuk diatur oleh Allah. Ya, Siap diatur oleh Allah. Coba kita lihat di dalam surat apa ini uh, Al-A'raf ayat 54. Coba surat Al-A'raf ayat 54. Di situ ada dua hal yang perlu dipahami secara benar. Sekaligus untuk membantah mereka yang mengatakan Quran itu makhluk dengan ayat itu. Karena Allah mempunyai ketetapan dalam dua hal. Ya. Ketemu? Dibaca yang keras. Inna rabbakum Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa al-layla يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين يا إبادة ترجمانya sekitar 38 menit. Perhatikan, Allah mempunyai dua ketetapan. Ala khalqu wal amru. Semua yang menjadi ciptaan Allah masuk dalam kategori apa? Ala khalq. Semua yang tercipta di seluruh alam semesta ini masuk dalam kategori apa? Al khalq, makhluk. Kemudian semua yang menyangkut ketetapan Allah namanya apa? Al-amr. Sehingga Al-Qur'an adalah merupakan apa? Merupakan apa? Ketetapan Allah. Dia adalah al-amr. Makanya tidak betul mereka mengatakan Quran itu makhluk karena Al-Qur'an bukan masuk kategori ini, tapi masuk dalam kategori ini. Ya? Karena nyata sekalian, kalau Anda meyakini ketetapan Allah sebagai makhluk, maka Anda harus yakin kepada Allah dalam perintah-perintah Allah. Dalam ketetapan-ketetapan Allah. Inilah yang kemudian menjadi al-irada al-kauniyah. Semua yang terjadi dalam penciptaan yang ada ini adalah merupakan kehendak Allah yang azali dan mutlak. Tidak pernah dipertanyakan. Saya mau tanya. Antum yang sebagai laki yang sono jadi perempuan. Antum yang mukanya begini, yang sono begitu. Ya kan? Ini yang mancung, itu yang pesek. Ini yang keriting, itu yang apa? Lurus. Itu yang tinggi, ini yang pendek. Perbedaan-perbedaan semua ini siapa yang menetapkan? Antum pernah mele nggak? Kenapa kok saya jadi begini ya? Kok saja tinggi saja? Pernah nggak antum mele itu? Tidak ada pilihan. Ada Allah khalq. Karena kita ada ciptaan Allah. Tidak ada sesuatu yang kemudian kita bisa protes. Karena itu hak mutlak Allah. alirada kaunia. Di dalam kaitan dengan ciptaan-ciptaan ini, kita tidak pernah dimintai pertanggungjawaban. Kenapa kamu kok hitam, kok itu putih, kenapa itu pendek, itu hijau. Tidak ada pertanggungjawaban itu. Karena ini merupakan apa? Pekerjaan? Pekerjaan Allah. Ini hanya kita disuruh memahami saja. Kamu pahami, pahami itu. Atas kebesaran Allah. Sebab kalau kita tahu ciptaan yang begitu hebat, maka kita tahu sang pencipta yang maha hebat. Bukan? Nah disinilah posisi kita tidak ada sesuatu yang menjadi beban buat kita. Wah kenapa saya sakit jantung ya? Kenapa saya sakit ginjal ya? Kenapa kayak itu? Tidak ada. Ini semua adalah merupakan ketetapan Allah. Kita hanya paling bisa menjaga, merawat, ya, menghindari semua yang kemungkinan ke arah yang apa negatif untuk kita. Tetapi semua adalah ketetapan Allah swt. Ya, makanya Rasulullah SAW melaknat orang yang berubah ciptaan Allah ini. Tanggung jawaban kepada kita yaitu namanya apa? Al-irada asy-syar'iyyah. Al-irada asy Ketetapan yang bersifat syarak ya bahwa kemudian ada perintah ada larangan siapa yang menjalankan perintahnya meninggalkan larangannya maka mereka yang akan mendapat ganjaran dari Allah sebaliknya yang melanggar akan mendapatkan hukuman dari Allah sebagaimana yang telah dilakukan oleh iblis karena dia melanggar perintah Allah maka dia diusir oleh Allah dan ditetapkan menjadi penduduk neraka selama-lamanya dan karena kemudian Adam alaihissalam melanggar larangan Allah, maka dia dosa dari surga yang kemudian dia menyesali perbuatannya dan dia bertobat kepada Allah sehingga dia mengatakan Rabbana walamna anfusana wa illam ta'afir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasri. Nah, ini adalah merupakan satu ketetapan yang isinya apa? Al-awamir wan nawahi Nah posisi ini ya merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan daripada tauhid. Yang pertama yaitu rububiyah. Kemudian berikutnya dalam ayat yang masih belum selesai tadi surat Maryam ayat 65 Fa'abudhu wastabir perintah sifatnya Fa'abudhu wastabir ya ibadatih sudah fa'buduhu wastagir li ibadati perhatikan di sini sifatnya perintah kalau ini sifatnya berita memberitakan tentang Allah bahwa dialah yang mencipta, memiliki dan mengatur dalam kaitan dengan Tuhan dalam hal ini dia bersifat perintah ketetapan untuk beribadah kepada Allah Makanya ibadah itu tidak boleh diartikan dalam arti yang hanya sempit dalam pengertian cuman ibadah makhluk seperti sholat, puasa, zakat, haji. Makanya kebanyakan orang Indonesia kalau udah haji seperti Islamnya udah maksimal, ya kan? Itu adalah karena kekeliruan memahami mana ibadah. Karena ibadah itu adalah seperti kata Syekh Islam Ismun jami'un لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة ibadah ini adalah segala hal yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya baik berupa ucapan maupun perbuatan baik yang zahir maupun yang yang batin maka seluruh gerak-gerik kita seluruh mulai keyakinan ucapan dan perbuatan kita selama itu kita dasarkan karena Allah maka itu adalah penilai ibadah. Dan tentu yang namanya ibadah harus mengikuti ketetapan, bukan menurut kita. Ada orang yang beribadah dengan puasa tujuh hari atau puasa empat puluh hari yang dia disyaratkan oleh Allah SWT ataupun disyaratkan oleh Rasulullah. Maka jelas ibadah seperti ini adalah terlarang karena asal ibadah itu hukumnya haram. Perhatikan itu. Ini kaidah penting. Seluruh ulama sepakat itu. Yang namanya ibadah itu hukum asalnya haram sampai ada dalilnya dari Al-Quran maupun Sunnah. Ya, yang namanya ibadah itu hukumnya haram sampai ada ketetapan dalilnya dari Al-Quran maupun Sunnah. Tapi kalau kemudian ibadah itu dibikin oleh manusia sendiri, maka itu yang namanya beda, Ya, itu namanya bid'ah karena dia membuat aturan sendiri. Nah, di dalam ketetapan ibadah ini Seperti kata Allah Qulna ya ayyul kafirun la abudu ma ta'budun. Karena sebentar lagi kita akan menghadapi apa? Natalan ini. Ya. Selamanya umat Islam akan mengalami suatu interaksi dengan masyarakat yang non muslim terutama Nasara. Ya pada waktu tanggal 25 Desember mereka menetapkan sebagai hari lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Yang perlu anda ketahui, Nabi Isa itu lahir di mana? Di Palestina. Bukan di Yunani, bukan di Amerika. Di mana? Di Palestina. Dan pada waktu Nabi Isa lahir, kondisi alam saat itu dalam cuaca panas. Karena itu ibunya yang namanya Maryam Ketika dia mau melahirkan dia naik gunung kemudian dia merasa lapar, butuh suplai makanan. Dia minta sama Allah, ya Allah berikan rezeki kepada aku karena aku butuh suplai makanan untuk melahirkan anakku ini. Maka Allah katakan, wa khudzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusatat Europa rutban Gerak-gerakan apa? Gerak-gerakan apa? Kurma itu. Bayangkan Seorang yang melahirkan itu kan dalam kondisi lemah, betul kan? Iya. Untuk mendapatkan rezeki itu dia perlu menggerakkan kurma. Bayangkan kurma itu kan satu pohon yang keras tuh. Tapi dia melakukan sebab itu. Dia melakukan sebab, kamu gerakkan, nanti akan berjatuhan kurma itu. Artinya harus melakukan sebab. Dalam posisi dia sedang dalam keadaan hamil tua. Makanya saya heran kalau ada orang muslim penganggur itu saya heran. Ya? kalau nama tu manggur tak heran tu yang hamil tua tu kita dah suruh kerja ya untuk mencari apa makanan paling tak kamu gerakkanlah kamu gerak dikit lah kamu akan dapat itu rezeki itu jangan manggur tidak boleh orang muslim menganggur. Makanya Ibnu Ibn, Ibn Mas'ud mengatakan, saya tidak suka melihat orang muslim. Tidak sibuk dunianya, tidak sibuk akhiratnya. Kalau kamu tidak sibuk dunia, sibukkan akhirat. Tidak sibuk akhirat, sibukkan dunia. Nah, apalagi kemudian sibuk dua-duanya bagus. Jangan sampai kemudian nganggur. Orang kalau udah nganggur kerjanya ngamun nanti. Kalau ngamun banyak setannya waktu itu. Ya. Nah karenanya mm, apa ini Maryam diperintahkan Allah untuk menggerakkan pohon itu. Maka berjatuhlah kurma itu dia sehingga dia bisa makan untuk suplai makanan dia. Ya. Berarti kalau mus, apa ini musim kurma di sana Berarti musim apa? Musim panas. Makanya kurma di Indonesia tidak bisa apa? Tidak bisa berbuah, dia bisa tumbuh, dia bisa berbuah. Karena dia butuh panas di atas 40 derajat. Baru bisa matang kurma itu. Kalau enggak, enggak jadi. Berarti ketika Nabi Isa itu lahir, kondisi alamnya apa? Panas. Sementara pada tanggal 25 Desember itu di Palestina itu musim dingin. Terlawan nggak? Terus mengikuti apa ini? Ya, mengikuti apa ini? Yang lain tidak bisa bukan ini? Ya, jelas ini adalah sesuatu kesalahan yang sangat fatal. Ya, Nah, yang lucu lagi, kalau mereka orang-orang Kristen tuh memperingati lahirnya Nabi Isa, namanya Natal. Orang Islam ikut-ikutan memperingati lahirnya Nabi, namanya Maulid, di diharapkan. Ngapain ikut-ikutan? Memang Nabi mengajarkan kita untuk memperingati hari kelahirannya. Saja itu. Ya Nah inilah orang Islam ini sukanya apa? Nara bontek kata orang muda Ikut-ikutan. Mereka Natal, kita kan bisa suka maulidan pakai bahasa Arab. Kan? Eh? Memperingati hari kelahiran. Harusnya nggak begitu. Nabi tidak mencontohkan begitu, sahabat tidak mencontohkan begitu. Dan ada ajarannya. Cuman hanya kemudian mau apa? Mau apa? Ya saingan ah. Sama waktu tahun baru. Tahun baru apa itu? Matai kan? Orang-orang Kristen memperingati. Oh, malam tahun baru itu luar biasa mereka itu. Saya waktu di Australia, saya keluar, saya ingin tahu kayak apa malam tahun baru ini. Itu saya masuk bis, naik bis, mau bayar saya. No, no pay. Dan yang mau kemudian kamu udah udah mampu semuanya, no pay. Sopirnya dia dia diam aja tidak, nggak bayar. Itu sebenarnya seluruh negara itu mampu kecuali sopir sama polisi. Nanti kalau sudah waktunya dia nggak tugas, mabuk juga. Jadi waktu tugas aja nggak boleh mabuk. Nanti kalau sudah waktunya dia nggak tugas, mabuk juga itu. Itu satu negara mabuk semua. Oh orang Indonesia kesempatan mau mabuk, cium sana, cium sini. Memang datar. Ya. Rumah satu kesempatan. Subhanallah itu. Tak itu tu barang lah. Mana mana apa itu bokar tu orang orang itu. Dan sekalian, begitulah. Nah, para Islam, untuk kita juga perlu memperingati malam tahun baru. Apa? Muhasabah. Bikin apa? Muhasabah. Kita ini ikut-ikut pun. Jadi yang namanya Natal diganti maulid, yang peringatan apa? Natal baru dengan muhasabah. Itu semua bentuk-bentuk apa? -bentuk enjoy di kompleks merasakan daging. Kok ikut ikutan ngapain? Kita jangan ikut ikutan. Ya. Nah, karenanya sekalian di dalam ibadah ini ada ketetapannya. Tidak ada ibadah dalam bentuk matalan apalagi mau itu tidak ada. Tidak ada dalam bentuk muhasabah yang kemudian ketetapannya harus mantan baru itu memaksa izin hidup. Tidak ada itu. Allah katakan hakimu kau belajar hakimu. Bisa-bisa lah dirimu sebelum kamu dihisap. Kapan saja Nggak harus nunggu apa? Awal tahun, tahun apa, masahi lagi kan? Sementara tahun Hijriah, apa ini umat Islam adalah syam, apa, ya, bukan Syamsiyah. Nah, tuh? sifatnya perintah. Kamu harus ibadahi Allah itu. Yang kamu yakini ini, Allah yang ciptakan memiliki dan mengasihi kamu harus ibadahi. Bentuk ibadahnya apa? Mengikuti perintahnya, meninggalkan larangannya. Ini bentuk ibadah. Apa saja diperintahkan kamu kerjakan. Apa ditinggalkan? Biar kamu apa? Tinggalkan. Nah, karenanya saudara sekalian, ini yang harus kita pegangi. Ya, makanya kuliah ya kafir la butuh mata butuh suatu garis demarkasi tidak ada toleransi dalam agama. Yang ada toleransi dari kemanusiaan. Oh, orang Kristen sakit kita kunjungi atau kita kirimin hadiah, kita bantu, tidak ada masalah urusan kemanusiaan. Ya, Tapi kalau urusan tidak ada urusan agama, tidak ada. Apalagi kemudian mau diaduk-adukkan, campur-adukkan. Nah, pernah Departemen Agama di Hotel Sofian Cikini itu mengundang tokoh-tokoh agama. Dari semua kelompok agama. Saya termasuk yang hadir. Waduh, saya lihat tokoh-tokoh Islam itu mengecewakan banget. Termasuk Syafi'i Ma'arif itu. Mengecewakan banget. Ya, ngomongnya pleta-pleta, garu-garu, tidak ada datanya menurut tasawuf begini, menurut ini begini. Akhirnya saya tidak ngomong, tak kuat ya. Nah, itu sudah saya tajak saya ngomong. Saya mau ah, apa ini melihat tokoh-tokoh Islam ini bicara Islam tapi tidak dari sumber Islam. Katanya ini, katanya itu. Saya cuma satu membawa satu ayat Al-Quran saja. Punya ayat kafirun, la amudu, ma ta'budun. Inilah konsep toleransi agama dalam Islam. Tidak bisa campur aduk begitu. Ya. Kalau kalian tetap ya, kalian jangan ajar kami kerjakan. Jangan kami, kami orang Islam tidak ganggu kalian. Begitu pula sebaliknya, kami orang Islam jangan kalian ganggu. kita masing-masing jalan sendiri sendiri kan? Itu toleransi dalam Islam. Tidak kemudian campur adukkan. Nah ini saya berikan contoh contohnya saat ini. Kemarin dua orang Kristen datang ke rumah saya. Dia bawa buku ini. Ya, Buku apa ini? Kebenaran yang terungkap dari Al-Quran dan Alkitab. Ya, kebenaran tentang Al-Quran dan Alkitab. Tentang apa? Sesungguhnya mengatakan Allah itu Maha Esa. Jadi baik Al-Quran maupun Alkitab mengatakan Allah itu Maha Esa. Dibuatkan ayatnya, dibuatkan apa? Apa hadisnya? Apa ini ya, Alkitabnya? Kepada anak muda itu saya tanya, kamu terangkan apa itu kebenaran? Bingung kamu jawab. Apa itu Allah? Allah kamu itu siapa? Terangkan coba sama saya. Siapa Allah kamu itu? Ya Allah itu Esa. Dari mana kamu tahu dia Esa? Bagaimana kamu buktikan dia Esa? Keyakinan. Lebih keyakinan kamu atas dasarnya apa? Tak kejar terus. Gak bisa ngomong. Ya udah minggu depan kamu datang lagi. Tidak tahu datang lagi. itu. Dia tinggalkan buku ini ini saya kira ada perkembangan baru dari mereka ini. Ini judulnya Dr. Robert Wayan. Tapi isinya ini menyebabkan betul ini. Karena mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan. Dia dengan ini ingin mencapai sesuatu yang cocok menurut dia dari Al-Islam, sesuatu yang cocok yang lain dari menurut ajaran Kristen yang campur aduk. Itu anak-anak kebenaran menurut dia. Berarti sebagian dari Islam mereka akan tolak, Sebagian yang lagi mereka terima, sebagian lagi dalam Kristen mereka terima, sebagian mereka tolak. Ini asal berbahaya betul. Dan ini akan mungkin bergerak. Jadi rupanya anak muda ini, dua anak muda, dari aksen apa itu, mereka ini e, ingin menyebarkan kata mereka sebelum saya terlalu jauh, saya mau deket-deket kita dulu. Rupanya bagian saya dapatnya Iya. Nah ini berbahaya betul hati-hati betul. Makanya inilah pentingnya tauhid. Anda pertanyakan siapa itu anda itu? Kita tanya tunggu di jawabannya apa itu. Di sini yang menyebutkan Allah yang Esa, Esa, Esa, Esa, ya kan? Orang-orang musyrik semua ngomong Esa juga. Ditanyakan semua orang menanyakan Allah. Tapi itu bukan tauhid. Ya, itu bukan bukan tauhid. Inilah pentingnya kita membaca tauhid supaya kita terjebak seperti ini. Sebab seluruh kitab-kitab suci mengajarkan kepada tauhid yang sama. Semua mereka menyatakan ya, kepada umatnya seperti kata Allah walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an a'budu Allaha wa astanibu tahut tahut. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi lehi, annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua diperintahkan untuk menyembah kepada Allah. Tapi Allah yang jelas, bukan Allah yang remeng-remeng kayak ini. Yang menurut dia sendiri, ini berbahaya buat kalian. Ya, Jadi kalau kemudian saya katakan, perhatikan. Nabi Musa mengajarkan kebenaran yang berasal dari Allah. Yang kemudian diterima oleh pengikutnya. Tetapi ada di antara pengikut Nabi Musa yang kemudian mengingkari kedatangan Nabi berikutnya dan mengingkari kitab suci yang dibawa Nabi itu juga. Makanya apa mereka dari kalangan Yahudi yang menyimpang itu Selain merubah Taurat Nabi Musa, mereka juga apa menolak Nabi Isa sebagai anak zina. Eh? Mereka menolak agar Nabi Isa AS. Begitu pula Nabi Isa AS. Ketika turun dia mengajarkan yang benar. Maka kalangan Hawari itu adalah orang yang benar. Yang kemudian membenarkan Nabi Isa Nabi Isa dan memberitahukan apa yang akan terjadi pada berikutnya kedatangan Nabi akhir zaman mereka menerima. Tapi ada kelompok lain yang tidak menerima itu. Sehingga mereka menolak kedatangan Nabi berikutnya, berarti menolak kedatangan kitab suci ibadah Nabi itu. Jadi runtutannya, Yahudi menolak kedatangan Nabi Isa AS. Ya kan? Pengikut Nabi Isa, yang tidak benar itu, menolak kedatangan Nabi Muhammad SAW. Maka tentunya mereka akan menolak Al-Quran. Berbeda dengan kita umat Islam, Berbeda dengan kita umat Islam, seorang muslim tidak dikatakan muslim sampai dia yakin betul bahwa Nabi Musa adalah utusan Allah mengajarkan kebenaran kepada umatnya. Sampai kemudian seorang muslim meyakini bahwa yang namanya Nabi Isa adalah utusan Allah yang mengajarkan kebenaran kepada umatnya. Itu keyakinan Nabi apa? Orang Islam. Sehingga orang Islam belum orang Islam kalau tidak meyakini itu. Makanya orang Islam kata Syekh Rizal Mutaimi yang kitab apa ini uh, eh, jawab sahih iman memang badal dengan Masjid, orang Islam berhak untuk berargumentasi dengan Taurat dan Injil tapi orang-orang yang meyakini Taurat dan Injil yang sudah ditumpahkan itu tidak berhak untuk meyakini apa menggunakan argumentasi Al-Quran kenapa karena mereka tidak yakin jelas itu karena mereka tidak yakin kita berhak untuk menggunakan argumentasi Nabi Musa dan Nabi Isa Karena kita yakin kepada mereka. Sementara mereka yang kemudian mengingkari kedatangan Nabi berikutnya itu tidak pernah untuk meyakini apa? Menggunakan argumentasi Al-Quran. Karena mereka tidak yakin. Makanya mereka selalu menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk mendukung ketidakbenaran mereka. Ya sekali ini banyak sekali apa uh, yang namanya selebaran-selebaran yang mereka bikin itu juga kepada umat Islam tapi ayat-ayat Al-Quran tetapi membenarkan Yesus sebagai Tuhan. Ya, ini adalah menyesatkan. Ya, ini jelas adalah merusak ketatanan agama. Karena itu sekalian eh, ajakan-ajakan seperti ini harus betul-betul kita waspadai supaya tidak apa eh, merusak keyakinan umat Islam yang di sini berarti kita disuruh untuk meyakini Alkitab. Ya? Sementara Alkitab sudah mengalami perubahan. Kenapa? Karena kalau Taurat itu kan namanya perjanjian lama. Itu adalah bagian pertama dalam dalam Alkitab. Yang itu sudah mengalami penambahan-penambahan oleh orang Rabi Yahudi. Kemudian yang kedua di dalam perjanjian baru. Yang kemudian itu ditulis 70 tahun setelah sepeninggal Nabi Isa alaihissalam. Makanya tahun 100 Masehi ditemukan ratusan Injil-Injil ditemukan ratusan apa? perjanjian-perjanjian baru yang mereka buat itu Tiga tahun 325 dalam kongres Indonesia mereka menetapkan yang hanya bisnis yang dunia hanya empat apa? Empat Injil saja. Markus, Matius, Lukas dan John. Empat saja yang mereka terima. Makanya di dalam perjanjian baru itu ada penambahan-penambahan para mereka sendiri. Dan inilah yang diakui oleh nama Injil yang diambil mereka. Tetapi Injil Barnaba mereka tidak mau terima. Kenapa? Padahal Barnaba adalah merupakan murid daripada Nabi Isa AS. Dan dia menyampaikan kebenaran. Kenapa mereka tidak mau menerima Injil Barnaba? Hah? Karena di dalam Injil Barnabas menyebutkan akan adanya Nabi terakhir akhir zaman. Itu Nabi Muhammad SAW makanya warahmatullahi yang digunakan apa ini oleh Dr. apa Robert Wagner ini dalam visinya itu orang Kristen mendukung orang Islam. Ya, orang bin Bukan mendukung, dia sudah yakin kepada Muhammad SAW. Bukan mendukung, karena apa yang dibawa oleh Muhammad, kata dia, adalah apa juga yang dibawa oleh Nabi Musa SAW. Karena itu, saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh Warahah merupakan dukungan dan keyakinan kepada Muhammad SAW. Meskipun dia itu dalam keadaan masa fatra. Ya. Nah, itu merupakan satu e, bukan menjadi satu pembenar terhadap kitab suci mereka. Makanya tidak sah orang yang kemudian hidup setelah Nabi Muhammad kecuali harus yakin kepada Muhammad. Kalau tidak, maka dia kafir keluar dari Islam. Dan lihat Muslim dan ini adalah keyakinan yang tidak boleh berubah. Anda jangan kemudian terbawa oleh tulisannya atau Quraish Syihab, uh, eh, Al Syihab dalam buku Islam Inklusif itu. yang menyatakan naudzubillah min dzalik bahwa orang-orang Kristen juga akan masuk surga. Bukan orang itu ada surga. Pada aku mengatakan apa? Inilah yang akan faru min ahli kita wal musyrikin nafi nari jahannam. Eh? Mereka akan neraka jahannam. Jangan lagi itu. Orang musyrik dan ahli kita itu jenaka jahannam. Kalau dia tidak yakin kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya semua ayat-ayat yang mereka pahami sebagai kemudian keimanan-keimanan itu adalah berkaitan dengan keimanan kepada Allah dan keimanan kepada Muhammad SAW. Tetapi mereka hanya menyebutkan keimanan kepada Allah, tapi kepada Muhammadnya tidak disebutkan. Ini penyimpangan. Karena itu sekalian, uh, Rasulullah menyebutkan dari Muslim, Ma hari umma, ummah, min yawudiyin, wala nasraliyin, wala majusiyin, walam yu'min bima jitu bihi fahuwa finna. Itu jangan aku lagi. Kalau ada di antara umat yang hadir setelah kedatanganku dari ya Muhammad SAW. Apakah Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Kemudian dia tidak beriman terhadap apa yang aku bawa, yaitu Islam. Maka kalau mati akan jatuh itu mati di neraka. Itu jangan ragu. Karena ini adalah merupakan apa? Keyakinan. Ya. Yang bawa adalah Al-Quran dan adalah Rasulullah SAW. Makanya ajaran-ajaran seperti ini jelas menyesatkan. Ya. Nah, karenanya standar ukuran. Kenapa orang-orang yang meyakini kepada Musaylah Al-Kabzat itu diperangi oleh para sahabat. Dan mereka adalah orang-orang Islam, jangan lupa itu. Orang Islam, sholat, bayar zakat, percaya kepada Muhammad tetapi dia percaya ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad namanya Musailam al-Kazzab maka mereka ada murka dan diperangi ya. itu sama seperti Ahmad itu seperti seperti Ahmad itu dia yakin kepada apa? Al-Quran dan Sunnah menurut mereka dan mereka yakin juga ada nabi lain dan Nabi Muhammad SAW ini, mus, ini murtad ini keluar Islam jangan ragu lagi bahkan Abu Bakar Siddiq dengan para sahabatnya yang kemudian mereka sepakat untuk memerangi kelompok yang tidak mau membayar zakat karena mereka sholat mereka bersyahadat itu mereka sholat tetapi karena mereka tidak mau membayarkan zakat berarti dia menolak satu bagian dari syariat Islam mereka jangka botak dan kemudian mereka diperangi ya? dan mana main dengan Islam Karena itu sekalian kita tidak boleh hanya mengobrol orang oh dia dan sholat. Ya. Sehingga kita harus melihat secara utuh. Ya, makanya seluruh ulama sepakat man angkara syai'an ma'luman min ad-din bi darurah fa huwa kafir. Siapa saja yang mengingkari satu bagian dari syariat Islam yang sudah jelas dasarnya maka dia kafir seorang Islam. Ya? Ini satu ketetapan yang tidak boleh kita ragu. Nah, karenanya kewajiban kita adalah beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat Allah. Bukan menurut syariat kita, tetapi sesuai dengan syariat Allah. Sebab sekarang ini sudah banyak mulai syariat-syariat bikinan manusia dipasarkan. Ya, termasuk ajaran-ajaran kapitalisme termasuk sosialisme, termasuk isme-isme yang kemudian bertentangan dengan syariat Allah itu harus kita tolak. Sampai kita yakini adalah syariat Allah. Baru kemudian hal ta'lamu lahu samia. Hal ta'lamu lahu samia. Apakah kamu tahu bahwa Allah itu punya al-asma ya sebagai apa? al al-Basir. al basir dan lain sebagainya. Ada apa namanya Pak? Al-Asmaul Al-Husna. Insya Allah nanti kita dalam ini sebab setiap nama setiap nama pasti mengandung sifat. Kalau nama itu asami, dia maha mendengar. Berarti apa saja yang kita ucapkan atau apa saja yang kita lakukan gerak kita didengar oleh Allah SWT. Ya? Makanya Jangan ada sesuatu yang kita ungkapkan yang dapat dimurkai oleh Allah SWT. Karena Allah maha mendengar. Nah dengan keyakinan seperti ini, orang akan lebih hati-hati. Rasul mengatakan, Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir. Fajakul khairan aw yakmut. Orang kalau beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka dia tidak ngomong kecuali yang baik atau diam. Ya. Kenapa? Allah maha mendengar terhadap apa yang kita ucapkan. Makanya jangan gampang mengucapkan sesuatu yang tidak benar. Ya, ini akan apa? Didengar oleh Allah SWT. Makanya ketika sejumlah sahabat yang doanya berteriak-teriak, ya Allah, ya? sehingga kemudian Rasulullah tegur mereka, Innakum apa? Innakum lam tabi'u al-asam Kalian bukan meminta kepada yang tuli. Tetapi kalian meminta kepada as-sami' yang maha mendengar. Ya? Makanya doa itu dilakukan dalam penuh kekhusyuan. Tidak dengan suara-suara keras. Begitu pula zikir. Karena itu yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, kalau Allah mendengar, apa saja yang terbentuk di hati kita atau apa kita kita ucapkan maka didengar oleh Allah SWT. Nah kalau kemudian dia maha mendengar, sifatnya apa? Asma. Dia berarti punya pendengaran. Kalau dia mendengar berarti dia punya pendengaran. Ya kan? Kita mendengar. Berarti kita punya pendengaran. Apakah kemudian pendengaran kita sama sama Allah? Tidak. Laisa karena jadi syai'un wa huwa sami'ul basir pendengaran yang dimaksud sesuai dengan kebesaran Allah dan tidak boleh digambarkan oleh pikiran kita. Oh, apa ya pendengarannya ya? Tidak boleh kita gambarkan. Karena itu di luar daripada kemampuan kita. Ya, dia punya pendengaran sesuai dengan kebesarannya. Laisa kami di syai'un wa huwa samiul Tidak ada yang menyerupai Allah SWT. Nah, begitu pula kalau dia maha melihat, berarti dia punya basar. Punya apa? Penglihatan Bagaimana pendapat Allah sesuai dengan kebesaran Allah. Tidak boleh kita bayangkan, tidak boleh kita sifati seperti manusia. Ya, kadang-kadang manusia itu punya pikiran kayak manusia. Binatang juga kayak begitu. Ya, padahal lain-lain kan. Ya, pendengaran apa ikan dengan ayam dengan kita semua lain-lain gitu kan. Masing-masing mempunyai dengan apa seperti kapasitasnya. Nah, begitu pula dengan Allah Maha Besar Allah dengan segala apa yang dimilikinya maka ini adalah sesuai dengan kebesarannya inilah yang namanya apa samia yaitu nama-nama yang setiap nama mempunyai sifat tentunya ya sementara yang sifat belum tentu punya kalau sifat belum tentu menjadi nama kalau nama pasti menjadi sifat kalau itu karena ya, sekalian kita harus memahami Allah seperti diterangkan oleh Allah seperti ini ya bahwa dalam ada tauhid rububiyah ada tauhid uluhiyah ada tak bang? Asma wa sifat yang ini adalah merupakan apa? penjelasan tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat dalam ajaran Kristen dalam kitab Bible-nya atau dalam apa ini eh, Taurat Yahudi atau kemudian konsep ketuanya agama-agama lain tidak kita tidak akan mendapatkan serinci ini penjelasan tentang Allah Taala. Makanya semakin orang itu kenal tentang Allah, di atas semakin dekat dengan Allah. Ya, karenanya uh, eh, kita nanti akan lebih mendalami lagi. Dan juga itu poin daripada bagian uh, bab pertama yang kita kaji tentang masalah tauhid, ataupun ayat-ayatnya banyak sekali yang mengungkapkan tentang keutuhan tauhid ini. Yang kemudian dilarang bagi kita untuk menerima satu keyakinan selain daripada yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penjelasan Allah yang paling tepat adalah e, tentang dirinya dan tidak mungkin itu akan dicapai oleh manusia dengan akalnya kecuali dari penjelasan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan di antara dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4 Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'au minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdahu abada hatta tu'minu billahi wahdah ya perhatikan ini suri toladan yang Allah tetapkan buat kita untuk mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam ya inilah yang disebut dengan milah Ibrahim ya jalan yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim yang kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti Nabi Ibrahim dalam kaitan ini yaitu ketika dia mengatakan kepada kaumnya termasuk bapaknya yaitu pernyataan kami pelepas diri daripada kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah dan kami ingkar terhadap kalian karena itu terjadi apa gesekan antara kami dengan kalian menjadi apa permusuhan antara kami dengan kalian selama lamanya sampai kalian beriman kepada Allah yang Esa itu. Ya. Nah, apa yang menjadikan halangan mereka menerima Allah sebagai Tuhan yang sebenarnya yang berhak untuk disembah itu? Maka sesungguhnya yang paling mendasar di dalam penolakan mereka itu adalah karena kesombongan. Itulah yang Allah ungkap dalam surat As-Saffat ayat 35 dan 36, innaum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna la tariku alihatina li majnun bahwa mereka ketika diajak untuk ke arah Allah tidak boleh yang disembah kecuali Allah mereka menyombongkan diri dan mereka mengatakan bagaimana kami akan meninggalkan Tuhan Tuhan kami hanya mengikuti seorang penyair yang gila Nah ini menggambarkan tentang ketongkatan dari pengikut-pengikut Nabi Muhammad SAW uh, eh, yang kalangan kaum kufar dan musyrikin di Mekah yang mereka itu menolak menerima ajaran Rasulullah SAW untuk meyakini la ilaha illallah disebabkan karena kesombongan mereka. Nah karenanya sekalian yang paling penting di dalam ajaran tauhid ini adalah mematahkan kesombongan orang untuk sepenuhnya menerima ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian bagian uh, tentang macam-macam tauhid sudah kita bahas. Insyaallah kita akan memasuki pada poin yang berikutnya dalam kesempatan yang akan datang. Sampai di sini barangkali ada yang kurang jelas yang perlu dipertanyakan dipersilakan. Jazakumullah khairan. Ya. Apa? Ini pertanyaan yang selalu muncul, apakah orang-orang Yahudi dan Nasrani pada abad ini masih bisa dikategorikan, kategorikan ahli kitab? Ya, bahwa yang namanya ahli kitab adalah mereka yang menerima kitab suci yang dibawa oleh Nabi mereka yang dalam hal ini yang masih tersisa di dalam kehidupan kita adalah Yahudi dan Nasrani. Adapun selain itu tidak dikategorikan ahli kitab seperti penyembah apa pengikut ajaran Hindu, Buddha, Konghucu, Zoroaster, ya dan yang lainnya itu mereka tidak dikategorikan ahli kitab. Di ahli kitab ini mereka yang menerima kitab suci yang Allah turunkan kepada nabi mereka. Tetapi apa yang terjadi dengan ahli kitab di masa Rasulullah? Ya, ahli kitab di masa Rasulullah yang kemudian kebanyakan dari mereka masuk Islam. Termasuk Adi bin Hatim dari kalangan tokoh Kristen atau kemudian Abdullah bin Salam dari kalangan tokoh Yahudi. Nah ketika mereka sudah masuk Islam Tidak lagi disebut ahli kitab Tetapi disebut sebagai Apa? Muslim Mu'allah tapi Muslim dia Ya Nah mereka yang masih mana, ma, eh, mempertahankan ajaran-ajaran kitab suci nya dengan meninggalkan Nabi Muhammad dan ajarannya maka mereka itulah yang masih dikategorikan ahli kitab di mata Nabi Siapa mereka ini? Diterangkan oleh Al-Quran banyak sekali. Ya. Mereka orang-orang Nasara atau oh, Yahudi dan Nasrani ini. Ya Allah katakan, Walang tarda anta Yahud, walang Nasara hatta tata bi'amilatahum. Ya. Ayat ini umum. Bahawa yang namanya Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela kecuali kalian akan mengikuti ajaran mereka. Ya. Nah, kemudian siapa mereka Yahudi dan Nasrani? Wa qala yahud عزير ابن الله وقال النصارى المسيح ابن الله ya Alkitab di masa Nabi mereka meyakini عزير انا الله يا نصارى mengakui adalah Nabi Isa adalah anak Allah ya berarti mereka menuhankan Nabi mereka sendiri pertanyaannya apakah Yahudi yang sekarang ini atau Nasrani yang sekarang ini sama mereka meyakini Nabi mereka sebagai Tuhan Ternyata jawabannya iya. Bukan. Bukan karena orang tersebut itu meyakini adanya keyakinan apa Nabi Musa, Nabi Isa itu adalah Tuhan. Kalau kemudian ada seperti ajaran yang dibawa oleh kelompok Yahudi yang mereka meyakini Nabi Isa bukan Tuhan. Ya. Tetapi Nabi Isa adalah utusan Allah. Tetapi mereka menerima ajaran Bible yang sama yang dikeluarkan oleh King John itu sama yang berarti mereka meyakini Baibar itu sebagai kitab Allah pada Allah menyebutkan dalam Al-Quran ya harifuna amma wabai mereka telah merubah kitab-kitab suci mereka itu pertanyaannya kalau disebutkan ayat kitab di masyarakat Allah, mereka telah merubah kitab suci mereka dengan menambah dan mengurangi Bukankah sekarang kita itu mereka juga menambah dan mengurangi? Sehingga kalau dulu kemudian ada larangan babi, maka kemudian mereka tambah lagi. Yang dilarang itu babi hutan. Ada penambahan hutan belakangnya. Ada babi hutan. Ya selalu ada perubahan begitu. Jadi kalau di masa mereka, setelah mereka lakukan perubahan-perubahan, di masa kita pun mereka juga berubah kitab sucinya itu. Terus menerus seperti itu. Setiap kali ada cetakan baru mereka selalu berubah. Ya. Kalau dipertanyakan mana kitab suci kalian yang asli? Kita ada. Sebab kita suci mereka itu yang asli dalam bahasa apa? Bahasa Arab atau bahasa apa? Ibrani. Dan yang ada apa? Bahasa Yunani. Jadi kita suci mereka itu yang asli itu bahasa Yunani. Tiga mana? Tidak ditemukan. Ya, kalau ditemukan, ketahuan itu belahnya itu yang yang Yunani itu. Ya. Dan ditemukan. Jadi kalau kita lihat sifat-sifat dan ciri-ciri ahli kita di masa Nabi persis seperti itu ada di masa kita sekarang. Ya. Terus gimana? Apanya bedanya? Sama. Cuman bedanya yang diburu sekarang ini terutama di Eropa, Amerika, Australia itu banyak orang-orang Kristen yang tidak lagi percaya sama Yesus, tidak percaya lagi sama kitab sucinya. Persis seperti orang ateis. Seperti orang ateis. Tidak percaya Tuhan gitu. Itu banyak sekali. Nah kalau sudah sampai kepada tingkatan mereka seperti ateis seperti itu, dia bukan lagi ahli kitab. Maka dia katakan apa? Mulhid. Dia bukan lagi ahli kitab. Maka tidak boleh dikawini wanitanya. Kalau kemudian ahli kitab masih dibenarkan. Tapi kalau kemudian non ahli kitab tidak dibenarkan. Tadi dia musyrik. Ya. Nah, makanya Ibnu Umar ditanya tentang ahli kitab itu. Ya. Apakah mereka itu musyrik? Siapa lagi yang lebih syirik daripada menyatakan ahli satu Tuhan? Itu sudah syirik. Ya. Jadi meskipun begitu mereka dikategorikan ahli kitab ya kita dibenarkan untuk mengawini wanita mereka dengan apa ini pertimbangan-pertimbangan. Jangan terus langsung ngomong saja. Kasih pertimbangkan sisi-sisi negatifnya. Ya. Barakallahu fikum. Cukup? Ya. apa itu artinya salafi? Artinya salafi tahu nggak Bapak? Nggak tahu. Artinya wahabi tahu nggak Pak? Nggak tahu juga. Makanya saya beritahukan, jadi belajar agama jangan sembarangan. Makanya internet itu tidak bisa menjadi sandaran buat menetapkan hukum. Karena internet itu akhirnya sampah, Pak. Sampai terbukti kebenarannya. Ya. Nah, makanya juga begitu ingat peringatan para ulama, jangan kalian mengambil agama dari para wartawan. Comot sana, comot sini jadi berita, jadi ulasan. Nah, agama harus diambil dari sumbernya. Al-Quran dan Sunnah. Makanya kita mengkafirkan yang dikafirkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Kita membenarkan yang benar Al-Quran dan Sunnah. Ya, dan perlu yang perlu diingatkan bahwa seorang mukmin tidak hanya cukup menerima kebenaran, tetapi dia juga harus menolak kebatilan. Ya. Nah, Bapak mungkin baru datang hari ini, kita sudah menjelaskan pada kesempatan yang lalu atau sebelum-sebelumnya bahwa untuk menyatakan Allah kita harus menolak Tuhan-Tuhan lain. Ya. Termasuk syariat-syariat bikinan manusia itu. Sehingga menetapkan syariat Allah. Nah permasalahannya, ini kaidah pak. Terlepas itu salafi, wahabi atau menyalahin nanti tangan dikit. Tetapi tidak masalah pengkafiran. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Allah katakan, La ikraha fid atau Qad tabayyana minal Tidak ada paksaan dalam agama. Yang benar sudah jelas, yang sesat sudah jelas. Ya. Famayyak fur fit tauhid. Ya, ya. Di situ ungkapkan wa may yakfur bit Siapa yang kafir terhadap tauhid? Lihat ayatnya. Kita berarti harus mengkafiri tauhid. Wa yu'min billah, beriman kepada Allah, maka istamsaka bil urwatil wuthqa. Saat itu orang yang melakukan kafir dan tauhid menerima Allah sebagai Tuhannya, sebagai Rabbnya, sebagai yang berhak ibadahnya maka dialah berpegang dengan al-urwatul wuthqa. Apa makna al-urwatul wuthqa, Pak? La ilaha illallah. Jadi menerima Allah sebagai Rabb yang berhak diibadaikan. Jadi kalau orang itu dikatakan mukmin, apabila kemudian dia kafir ada tauhid, terima kepada Allah dalam ayat itu. Ya kan? Artinya pengkafiran itu harus, tapi harus pakai dasar. Siapa ya? Yang dikafirkan oleh Allah kita kafirkan. Laqad lagi alladziina kalu inna Allah itu salah. Telah kafir mereka mengatakan Tuhan itu tiga lah, kafir satu dan tiga. Berarti apa itu? Trinitas. Kafir. Ya, kita kafirkan orang itu. Kemudian Orang yang mengecek agama Allah. Di dalam surat At-Taubah ayat 65. Dapat lihat surat At-Taubah ayat 65. Itu Al-Quran mengkafirkan siapa saja yang mengecek Al-Quran maupun Sunnah. Termasuk mengecek orang Islam. Qul adillahi wa ayatihi warasuli kuntum tastahirun qad kafartum ba'da imanikum ya apakah dengan Allah ayatnya dan rasulnya kalian mengecek sungguh kalian telah kafir setelah beriman itu dikafirkan oleh Al-Quran siapa saja yang mengecek Islam termasuk mengecek orang Islam itu masuk kategori ayat itu Karena ayat itu ada sebab nuzulnya Pak. Yaitu adanya orang-orang munafik, orang munafik itu tampilannya kayak orang Islam, tapi hatinya memusuhi Islam Pak. Itu munafik. Ya kemudian mereka mengatakan, apa itu orang-orang Islam? Gendut-gendut, penakut. Gak berani perang, kata mereka. Maka turun ayat itu Pak. Berarti apa sebabnya apa? Pengecekan. Mengecek, bagi berasal syariat Islam, atau ah, kemudian itu orang Islam, apaan itu? Kaum jenggot-jenggotan itu, ah bahaya itu. Apa itu orang orang bakti bapak itu? Karena ini syariat Allah. Jangan diajak. Mengejek itu bisa menyebabkan kekafiran menurut ayat ini kan? Nah, mana yang dikafirkan kita kafirkan. Coba ya, ya. Nah, permasalahannya berikutnya bagaimana mengkafirkan sesuatu yang tidak jelas. Seperti orang itu di saya. Apakah orang tujuh partai itu kafir? Ya, enggak. Karena tidak seperti itu dalam Al-Quran. Allah menyebutkan partai ada dua. Hizbullah wa Hizbul Syaitan. Partai Allah dan partai syaitan. Ya kan? Kalau partai Allah sudah menegakkan agama Allah. Partai syaitan sudah menegakkan jalannya syaitan. Alainah inna hizballahi umur Partai Allah pasti menang. Tiga kapan itu tergantung siapa menjalankan partai Allah itu kan. Nah permasalahannya apakah partai itu yang dimaksud dengan partai-partai yang dibawa demokrasi itu? Ada partai A, partai B, partai C, bukan. Partai itu adalah merupakan satu kelompok yang memperjuangkan agama Allah bukan dalam naungan satu demokrasi yang bukan dari agama Allah itu. Kira-kira ya? Jadi partai-partai ini adalah merupakan satu perkembangan baru dalam wilayah umat Islam yang dulu tidak pernah terjadi. Karena sepanjang perjalanan umat Islam sejak masa Rasulullah yang terjadi negara adalah Islam, masyarakatnya muslimin. Kalau kemudian undang-undangnya Islam, ada orang-orang penguasa yang menjalankan aturan Islam yang menyimpang, tapi mereka tidak meninggalkan syariat Allah ini, Pak. Ada satu kedaliman pada diri mereka, tetapi mereka tetap menetapkan syariat Allah. Tidak ada satu penyimpangan. Ini terus berlanjut sampai kemudian pada masa khilafah Utsmaniyah itu khilafah terakhir dengan segala kelemahan ya yang ada dalam khilafah Utsmaniyah karena khilafah Utsmaniyah terbangun dalam ajaran sufi terlalu banyak penyimpangannya tetapi mereka masih menetapkan syariat Allah coba ya sampai kemudian muncullah Mustafa Kamal Atatur tahun 1924 dihilangkan namanya khilafah itu dihapus Dijadikanlah negara sekular Turki. Yang itulah yang menjadi ijaman idamannya Soekarno waktu itu. Ingin menjadikan Indonesia seperti Turki. Maka lahirlah konsep-konsep Soekarno itu. Dia menginginkan seperti Turki. Makanya dia tidak mengenai Islam masuk dalam dalam apa? Pemerintahan. Nah, karenanya sekalian, apa yang menjadi peristiwa ini berarti masalahnya baru munculnya penjajahan penjajahan di hampir seluruh dunia Islam yang kemudian para penjajah itu memaksakan hukumnya ya dipraktekkan di wilayah Islam Indonesia menjalankan hukum apa? Belanda Mesir menjalankan hukum apa? Perancis ya Malaysia menjalankan hukum apa? Inggris tergantung penjajahnya penjajahnya bercokol dan kuat itu maka hukum mereka jangan diadopsi kemudian diambil satu apa keyakinan masyarakat setempat. Makanya hukum Indonesia tiga sumbernya. Belanda, adat dan Islam untuk mengadopsi satu sama lain. Gitu ya, Nah begitulah keadaannya seluruhnya. Yang jelas payung besarnya apa? Bukan Islam. Payung besarnya adalah demokrasi. Begitulah hampir seluruh dunia Islam ini. Ya, kecuali Saudi Arabia yang sudah menetapkan syariat Islam. Di beberapa negara seperti Mesir menetapkan syariat Islam sebagai syariat yang tertinggi, tapi pelaksananya demokrasi. Lucu juga ya. Dan ya. di kita bukan penetapan syariat Islam sebagai yang tertinggi bukan, demokrasi. Ya. Nah kemudian karena demokrasi lah kemudian munculnya partai-partai itu. Ada dua pendapat. Apakah kita akan memperjuangkan Islam lewat demokrasi? Atau kita tidak memperjuangkan Islam lewat demokrasi tetapi lewat jalur dakwah tidak masuk ke dalam wilayah partai itu. Terjadi dua pandangan. Dalam hal ini tidak boleh kafir mengkafirkan. Karena sifatnya apa? Istihad. Iya ya, ya? Istihad apa? Istihad. Kecuali dengan sengaja. Makanya kaidah takfir itu seseorang dikatakan kafir apabila dia menolak Islam dengan sengaja. Oh, demokrasi itu lebih hebat dari Islam. Demokrasi itu adalah sebagai alat yang maju modern, Islam itu kuno. Jadi men menjadikan demokrasi di atas Islam. Orang seperti ini, kalau dia nakal, dia yakin betul, dan kemudian itu terbukti, dari ucapannya, omongannya, apa, tulisannya, segala macamnya, terbukti, maka dia boleh dikafirkan. Tetapi ini pun melalui proses apa ini, eh, penyeleksian lewat Dewan Ulama ulama, dewan ulama. Ya, ya kemudian mereka akan melihat secara langsung di dalam hukum Islam seorang yang murtad karena keyakinannya itu diberi waktu tiga hari. Apakah kemudian dia sadar dengan ucapannya atau perbuatannya itu yang dia sudah mengingkari agama Allah menyatakan sama atau di atasnya hukum manusia itu sama kondisinya ya apakah dia sadar itu maka dia dikatakan kafir atau kemudian dia nggak sadar, nggak ngerti. Bisa dimaafkan sudah taubat dia. Dibuatkan dia tiga hari. Itu namanya istitawah. Nah, di dalam wilayah yang tidak berlaku hukum Islam nggak ada itu, Pak. Ya, makanya hukum kafir mengkafirkan tidak merupakan hak perorangan. Kafir mengkafirkan itu bukan hak perorangan dalam hal yang seperti jihad. Tetapi hal yang bersifat jelas untuk Al-Quran harus kita kafirkan. Nasara itu kafir, kafir sudah. Yahudi kafir kafir sudah menurut ketentuan Al-Quran sudah jelas tetapi dalam hal lain bersifat istihad ya, ya seperti mereka yang mau mengatakan hukum Islam itu barbar ya nah, ini harus dicek dulu apakah dia ngomongnya itu sadar atau tidak apakah dia ditekan ada yang memaksa atau tidak atau kemudian melakukan takwil atau tidak nah ini syarat-syarat ini harus kita lakukan kita apa? lakukan apa pengecekan nah ada pun istilah wahabi salafi kalau wahabi itu istilah yang muncul baru sekitar 150-200 tahun yang lalu. Yang dituduhkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab, ulama yang mendukung berdirinya negara Saudi. Yang ingin menegakkan syariat Allah dengan menghindarkan semua kemusyrikan dan bid'ah. Ini semua Muhammad bin Cuman muncul istilah itu dari lawan-lawannya yang tidak suka dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal di Pakistan ada kejadian seorang ulama yang mengecam apa itu Wahabi itu. Ya, seenaknya agak mengkafir-kafirkan orang. Padahal Wahabi bukan seperti itu. Ini tujuan musuhnya ini. Wahabi begini-begini. Akhirnya ada seorang muda bahwa kita karangan Syekh Muhammad bin Wahab, kita bertauhid. Tapi dibuka, dibuang itu apa? Kulitnya ada dibuang, ditanyakan, Syekh, tolong dibaca kitab ini. Menurut Anda, gimana? isi kitab ini. Ya udah saya baca dulu, dipelajari. Setelah kan beberapa hari berikutnya gimana? waktu <laughs> bagus. Kenapa? Oh, isinya Al-Quran dan Sunnah. Kitab itu karangannya isi Al-Quran dan Sunnah. Bagus. Terus ya apa yang Anda sampaikan tentang wahyu wahyu itu, itu karangannya. Yang benar. <laughs> itu karangannya. ini kalangannya Muhammad dua dua hal itu yang kaya tanpa bilang apa benar-benar itu kalangannya ya jadi sebenarnya dia tidak lebih daripada Al-Quran dan Sunnah cuma alim musuhnya siapa siapa di, di, di, isukan seperti itu yang bahaya lagi itu saya pernah baca buku dalam bahasa Arab yang minta salah seorang teman terjemahkan saya temukan bagaimana dia menyebutkan Muhammad bin Abdul Wahab itu minta sama pengikutnya supaya disembah. Nah ini kan fitnah yang tidak pernah terjadi itu, tidak pernah ada itu. Jadi ini semua adalah merupakan satu fitnah. Dan kemudian ternyata saya dapat kiriman namanya Ad-Durar Al-Tanniyah Tanniya Firradi Al-Wahabiyah. Jadi kitabnya Ad-Durar Al-Tanniyah Firradi Al-Wahabiyah. Kalangan Kehidi Ahmad Dahlan, apa ini? Zain Dahlan. Jangan-jangan orang Indonesia ini. Yang tinggal di Mekah sana. Iya. Namanya kan Zain Dahlan ini biasanya orang Indonesia ini. Iya. Cuma dia orang lama tinggal di Mekah. Menulis buku, memocok-mocokkan wahabi tadi itu. Ya. Ternyata di dalamnya, Masya Allah, luar biasa fitnahnya itu. Kalau kita lihat dari sumber-sumber asli yang di dalam Muhammad Al-Wahab, tidak ada itu. Ya. Tapi inilah, ternyata ini dibuat oleh siapa? Oleh Turki. Turki ini merasa kesel karena Saudi itu tadinya wilayah Turki. Terus dikuasai oleh pihak ide itu. Ya. Nah kemudian dirubah seluruh tatanannya itu tidak seperti yang diyakini oleh kelompok Turki karena Turki itu Sufi. Turki itu Sufi. Nah sehingga mereka marah maka dibuatlah fitnah-fitnah seperti itu. Jadi istilah Wahabi itu istilah yang ditujukan kepada uh, Syekh Wahab dan pengikutnya yang Saudi itu. Dan perlu diingat mereka ini bermadhab Hambali. Jadi mereka yang hidup di Saudi, yang katanya Wahabi itu, ya, akidahnya akidah itu nawa jamaah. Artinya mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Madhab mereka adalah madhab Hambali. Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal itu siapa? Dia adalah muridnya Imam Syafi'i. Sekaligus diaku sebagai gurunya. Dialah yang menulis kitab Al-Musnad. Kumpulan hadis-hadis yang sebanyak 40 ribu itu. Dan menurut konon asasi NU, saya kembali lagi nih, menurut konon asasi NU yang dibuat oleh Kiai Haji Asari apa? Hasim Asari itu menyebutkan bahwa NU menerima empat hak. Mazhab apa? Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Kalau begitu, berarti apa yang ada di Saudi itu dibenarkan oleh menurut NU. Ya, Tetapi yang kemudian muncul justru sebaliknya. Ya, begitu ada permusuhan gitu ya. Jadi kalau kita lihat aslinya mereka adalah berakidah akidah ahli wal jamaah. Yaitu akidahnya Imam Ahmad, juga akidahnya Imam Syafi'i, akidahnya ulama tabi'in dan para sahabat Zanur. Nah semua yang mengikuti Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabiut tabi'in, sampai Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, sampai abad ketiga itu namanya salafi. Ya, jadi kalau wahabi baru apa tahun lalu. Kalau salafi itu adalah merupakan ungkapan yang muncul di masa Nabi. Nabi mengatakan kepada Fatimah, terlihat muslim. Dikatakan, anak khairus salafi laki. Anak khairus salafi laki. Saya adalah salaf untuk kamu. Sebagai salaf untuk kamu. Makanya salaf itu maksudnya terdahulu secara bahasa. Dimaksudkan dengan salaf ini adalah mereka yang meyakini keyakinannya Rasulullah para sahabat kemudian siapa yang itu mereka tadi tabiin tabiin sampai generasi yang ketiga termasuk Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Hamzah, Imam Khari, Imam Muslim itu semua yang mengikuti jalan-jalan yang benar bukan asal bid'ah maka namanya salaf. Ya, makanya saya ingatkan ya. Imam Az-Zahabi rahimahullah di dalam kitab Siyar Ayamin Nubala mengatakan Seseorang itu kalau ingin jadi ulama syaratnya lima. Ya, kalau mau jadi ulama syaratnya lima. Pertama beliau sebutkan ayakuna taqiyan supaya dia bertakwa kepada Allah. Ya. Pertama apa? Ayakuna taqiyan bertakwa kepada Allah. Yang kedua ayakuna zakiyan cerdas. Kalau ulama bekok gimana itu jadi ulama? Ya harus cerdas an yakuna lughawiyan menguasai bahasa mengerti bahasa ya nahwiyan mengerti nahwu kalau mengerti nahwu nanti ngacak itu pengertiannya grammar itu kan bahasa bahasa itu penting sekali orang nggak ngerti grammar omongannya ngacak nanti an yakuna salafiyan nah, ucapan salafi muncul dari Imam Ghazali yang pada abad ke-7 Beliau hidup di masa Ibn Kathir, Imam Jadi salaf ini ungkapan yang ditujukan kepada siapa saja sama tuh bapak. Kalau yakin kepada ajaran Rasul dan para sahabatnya namanya salaf. Ya, biar sekarang ini memang ada kecenderungan lain. Seperti salaf itu melihat satu kelompok. Kamu kalau nggak kelompok saya bukan salafi. Nah ini klaim, klaim kelompok. Insya Allah semua kita salafi. Selama kita meyakini keyakinan keyakinannya Rasulullah dan para sahabatnya. Ya. Atau istilah lain yang disebutkan Ibn Abbas namanya ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah mengikuti sunnah Rasulullah, zaman itu zamannya sahabat. Nah, kalau kita mengikuti itu benar. ya ada kabar mengkafirkan. Nah, kalau mengkafirkan pun atas dasar ada ketetapan aturan dari dan Sunnah. Bukannya yang bersifat istihad. Yang bersifat istihad tidak berhak setiap orang mengatakan itu, kecuali ulama. Ketika terbukti betul terhadap diri seseorang ke suatu kekafiran dan kemudian dibuktikan kekafiran itu tanpa ada paksaan, tanpa ada kebodohan atau takwil, maka saat itu kekafiran akan ditetapkan kepadanya. Berarti dia memang sadar terhadap apa yang diyakini itu. Nah, jadi takwil itu ada dua, Pak. Pengkafiran yang bersifat umum. Siapa saja yang menolak hukum Allah kafir umum sifatnya siapa saja ya kan? tetapi kemudian ada seseorang menolak hukum Allah kepada orang itu namanya takyin takyin itu apa secara spesifik nah kepada orang itu diperlakukanlah aturan tadi itu wujud disuruh wa adamil mamani syaratnya dia sadar tidak dipaksa dia ngerti tidak bodoh ya nah syarat-syarat ini yang tahu siapa para ulama Makanya orang yang lapar itu harus dihadapkan kepada para ulama untuk diklarifikasi kalau memang dia karena kebutuhan dia suruh bertobat atau karena kemudian kehilafan dia suruh bertobat sehingga kembali kepada jalan yang benar. Gitu ya. Nah, sementara di internet itu bukan awur, Ya, sudah apa orang. Dan yang perlu diingat, jangan sekali-kali mengatakan kepada saudara Anda kafir sementara kekafiran itu tidak ada pada saudara Anda itu. Maka kafiran itu kembali kepada yang ngomong. Bahaya kan? Siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, sementara orang itu tidak kafir, maka kekafiran itu kembali kepada dirinya. Nah, untuk bilang balik. Makanya kita harus menjaga lisan kita dari pengkafiran itu kecuali yang dikafirkan oleh Allah dan dan Rasulnya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammad dan Muhammad. Insyaallah kita selalu berjamaah.